Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Mustalahul Hadis karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Sekarang kita akan masukin Sunan Abi Dawud. Yang mana Sunan Abi Dawud ini ma'ruf sudah kita lewati. Na barakallahu fikum. Sunan Abi Dawud termasuk sunan yang bisa dikatakan banyak hadis yang sahih, ada juga yang dhaif ada juga yang hasan. Kita lihat aja nanti. Sunan Abi Dawud. Huwa kitabun yablugh yang mana Sunan Abu Dawud itu ada sebuah kitab yang mencapai hadisnya 4800. Arba'atu alafin wa samanu mi'ah hadisin. Paham ya? Mencapai 4800 hadis. Intakhabahu muallifuhu, pengarangnya telah memilihnya dari 4.800 tersebut nah barakallahu fikum eh, yang beliau pilih nah apanya maksudnya beliau memilih 4.800 hadis tersebut dari susunan hadis aslinya jadi aslinya lebih dari itu aslinya aslinya jumlahnya berapa aslinya aslinya jumlahnya adalah khamsimi'ati alfin 500 ribu jadi dari hadis 500 ribu itu beliau pilih menjadi berapa tadi 4000 800. Nah, kata beliau, intakhabahu muallifuhu min 500 alfi hadisin. Beliau memilihnya enam dari ratus ribu hadis menjadi 4800. Waqtasara fihi ala ahadits al-ahkam dan beliau meringkas itu pun apa diringkas nah berdasarkan hadis-hadis yang berkaitan masalah hukum. Wa qala dan beliau berkata, "Dzakartu fihi as-sahih." Aku menyebutkan dalam sunan tersebut yang sahih wa mayusbihuhu wa Perhatikan ini, penting sekali ini. Aku menyebutkan dari dalam Sunan Abu Dawud tersebut, dalam kitab Sunan tersebut, kata beliau, aku telah menyebutkan hadis yang sahih dan yang serupa dengan sahih. Bayangkan serupa dengan sahih. Karena sahih itu ada sahih dzati, sahih li ghairi. Wa dan yang mendekati sahih, mungkin hasan, hasan li dzati, hasan li ghairi. Apa maksudnya ya? Nah. Wa ma kana fi fihi wahanun atau wahnun syadidun bayyantuh. Wahnun itu dhaif maksudnya. Dan apa saja yang terkandung di dalam kitabku ini, nam kalau seandainya ada yang lemah sekali, dhaif jiddan maksudnya bayyantuh aku menjelaskannya. Antum saksikan dalam sunnah Abi Dawud. nam tapi sekarang lebih mudah lagi karena Al-Imam Al-Albani rahimahullah taala sudah mengarang sebuah kitab apa? Sahih Sunan Abi Dawud. Jadi di situ apa? Nah, barakallahu fikum disebutkan yang sahih saja. nam kita lihat. Walaysa fihi an rajulin matrukil hadis syai'. Di dalamnya tidak ada eh, satu perawi pun yang ditinggalkan hadisnya. Tidak ada. Nah, maksudnya itu benar-benar beliau berupaya gitu ya walaupun menurut pandangan muhadis yang lain-lain gitu loh. Wa ma lam adkur fihi syai'an fa wasalih. Kalau seandainya di dalam Sunan Abi Dawud itu aku enggak menyebutkan kritikan sedikit pun, berarti hadisnya saleh. Salehnya ada dua makna. Salehunil lil ihtijaj atau salihun lil i'tibar. Nanti kita lewati nanti. Paham ya? Solehnya ini ada dua makna. Maksud beliau, kalau seandainya aku enggak mengkritik, perhatikan baik-baik. Kalau seandainya aku tidak mengkritik hadis yang ada dalam sunan tersebut, berarti hadisnya soleh. Nah, soleh itu apa maksudnya? Soleh itu artinya layak. Layak apa? Layak untuk dijadikan hujah atau layak untuk dianggap gitu loh. Ada yang mengatakan salihun lil ihtijaj, jadi layak untuk dijadikan hujah. Nah, ada yang mengatakan Enggak layak untuk dijadikan hujah tapi layak untuk dianggap, dianggap hadisnya saja. Paham maksudnya ini? Nah, perhatikan baik-baik. Kita lihat. Wa ba'daha ashah min ba'd. Sebagiannya itu lebih sahih daripada sebagian yang lainnya. Wal ahaditsul lati wada'tuha fi kitab sunan aktsaruha masyahir. Perhatikan baik-baik ini. Dan hadis-hadis yang aku telah meletakkan di dalam sunan tersebut, kebanyakannya masyahir. Masyahir itu hadis-hadis yang masyhur. Masyhur itu tidak harus sahih, paham ya? Ada nggak hadis yang masyhur tapi dhaif atau palsu ada nggak kira-kira? Ada. Apa contohnya? Hadisnya masyhur tersebar di mana-mana tapi palsu hadisnya. Utlubul ilmu, Tahu enggak? Utlubul ilmu walau kisin. Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Itu masyhur. Orang paham semuanya dan tersebar di masyarakat-masyarakat. Nah, tapi masyhurnya tidak sahih. Apa maksudnya? Hubbul watan Minan iman, cinta tanah air bagian daripada keimanan. Itu juga masyhur, tapi tidak sahih. Paham ya? Idza ja'akumun nu'as fa'krimu. Itu kalau di orang Arab namanya masyhur itu. Idza ja'akumun nu'as fa'krimu. Apabila datang kepadamu nu'as rasa ngantuk, muliakanlah. Nah, memuliakan ngantuk dengan apa? Tidur. Itu hadisnya masyhur. Paham ya? Tapi tidak sahih. Paham ya? Banyak hadis-hadis yang seperti itu. Nah, seperti masalah apa kemarin tuh? Badinjan, masalah terong, Nah, belilah oleh kalian apa? Badinjan, terong karena terong itu sudah nah barakallahu fi tazkiyah sekian nabi katanya. Itu juga hadisnya palsu. Paham ya? Hadisnya palsu. Kita lihat berikutnya qala Suyuti, qala al-Imam As-Suyuti rahimahullah, yuhtamal an yurida bis Ada kemungkinan yang diinginkan yang saleh di sini as-salih al-i'tibar ini, dunal ihtijaj. Boleh untuk jadikan i'tibar. I'tibar itu jadikan pelajaran saja. Dunal ihtijaj bukan jadikan hujjah. Fayashmal ad-dha'if, berarti mencakup juga dhaif. Kalau dhaif kan tidak apa? Kalau dhaifnya dhaif ghairu munjabir, la yuhtaju bihan itu. Dhaif yang ghairu munjabir, la yuhtaju bih, tidak bisa jadikan hujjah. Tapi kalau dhaifun munjabir, dhaif munjabir, dhaif yang ringan, yang masih bisa ditopang itu nanti tingkatannya sampai derajat apa kalau dikumpulkan dengan jalan-jalannya? Hasan li ghairi, hasan li ghairi. Hasan li ghairi masih hujjah itu ya. Nah, yang bukan hujjah adalah dhaifun jiddan lemah sekali. Nah, Perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Lakin zakar Ibnu Katsir anhu yurwa anhu annahu qala akan tapi Ibnu Katsir menyebutkan telah diriwayatkan darinya bahwasanya beliau mengatakan yaitu Imam Abu Dawud mengatakan wa masa kata anhu fa hasan ini. Jadi kalau beliau enggak komentari sama sekali kok diam berarti hadisnya hasan. Wa in sahha hadza fala iskal. Kalau ini benar, enggak ada iskal lagi sudah. Kalau benar bahwasanya yang diinginkan oleh beliau, kalau beliau diam dari hadis itu kok enggak dikomentari, cuman nah nyebutkan hadisnya saja, itu berarti hadisnya hasan. Itu sudah selesai urusan, enggak ada iskal lagi. Ayat fala iskala fi al-murad bis salih salihun lil ihtijaj. Enggak ada iskal lagi bahwasanya diinginkan salih sini adalah salihun lil ihtijaj, diperbolehkan untuk jadikan apa? hujjah. Wa qala Ibnu Salah, berkata Ibnu Salah rahimahullah, fa'ala hadza, maka berdasarkan penjelasan ini Ma wajadnahu fi kitabihi madhkuran mutlaqan. Apa saja yang kita jumpai di dalam kitabnya penyebutan secara mutlak, mutlak itu berarti enggak ada ikatan, tidak ada eh, qayyid wala syai' walaysa fi ahadis sahihain tapi tidak dijumpai dalam na'am barakallahu fikum hadis sahihain wala nass alaihi sihat na'am sihat ala sihatihi ahadun enggak ada seorang pun yang mengatakan hadisnya sahih arafna annahum minal hasan inda Abi Dawud ini penting sekali ini berarti kita mengetahui bahwasanya hadis itu hasan menurut Abu Dawud. Apa maksudnya? Karena sudah kita lewati, selain sahihain, selain kitab sahihain itu masih ada kemungkinan hadisnya dhaif atau lemah itu loh istilahnya atau hasan. Nah, kata beliau di sini, kalau kita jumpai dalam Sunan Abi Dawud, hadis yang disebutkan secara mutlak enggak ada ikatan, enggak ada yang mengatakan hadisnya sahih wala syai', kita katakan itu adalah hasan menurut Al-Imam Abi Dawud. Wa qala Ibnu Mandah wa kana Abu Dawud yukhrij al-isnad al-dha'ifa idza lam yajid fil bab ghairahu. Dahulu Imam Abu Dawud itu mengeluarkan sanad yang lemah apabila dia tidak menjumpai dalam bab selain hadis atau sanad tersebut. Jadi beliau sengaja. Nah, bisa dikatakan sengaja gitu. Maksudnya beliau itu dulu nah mengeluarkan sanad yang dhaif, mengeluarkan maksudnya menyebutkan di dalam sunannya itu apabila beliau tidak menjumpai di dalam bab bab masalah pembahasan misalkan selain sana tersebut. Li'annahu aqwa indahu karena menurut dia itu lebih kuat min ra'il min ra'il rijal daripada sekedar apa pemikiran para tokoh atau para rijal hadis. Apa maksudnya itu? Nah, maksudnya itu menurut beliau tuh itulah yang kuat gitu loh. Karena pandangan muhadis dengan satu dengan yang lainnya beda-beda. Menurut Imam Abu Dawud mungkin sahih, tapi menurut yang lainnya dhaif misalkan. Seperti itu. Yang terakhir, wa qad istahara Sunan Abi Dawud bainal fuqaha li'annahu kana jami'an li ahadits ahkam. Perhatikan baik-baik ini. Sungguh telah masyhur Sunan Abi Dawud di kalangan fuqaha eh, dikarenakan Sunan Abi Dawud itu adalah jami'an mencakup li ahkamil li ahadits ahkam, mencakup hadis-hadis seputar hukum. Wa dzakara mu'allifuhu nam dan mu'allif menyebutkannya annahu aradahu 'alal Imam Ahmad bin Hanbal masyaallah. Jadi pernah Imam Abu Dawud itu menyodorkan hadis Sunan Abi Dawud tersebut kepada Imam Ahmad bin Hambal. Eh? Tahu sendiri Imam Ahmad bin Hambal bagaimana? Lebih tebal lagi punya beliau, Musnad, Musnad Ahmad itu. Nah, barakallahu fiikum. Akhirnya apa? Fastajadahu wastahsanahu. Beliau pun menyambut dengan baik, memujinya dan juga mengatakan itu baik. Wa asna alaihi Ibnu Qayyim sanaan balighan fi muqaddimati tahdhibih. Nam Tahdhibus Sunan namanya kitabnya ya. Itu maksudnya pembukaan Sunan Abi Dawud itu. Dan sungguh Ibnu Qayyim rahimahullah taala memuji menyanjung dengan pujian yang sangat nam, lebih eh, ketika beliau nam barakallahu fiikum menyebutkan di dalam tahdzib tahdzib tahdib sunan maksudnya kitabnya tahdzib tahdib sunan nah barakallahu fiikum Abu Dawud namanya huwa Sulaiman ibn Ash'af bin Ishaq al-Azdi as-Sijistani ini dihafal ini dan kita lewati berkali-kali jangan keliru mengucapkannya as-Sijistani Ash'af Ash'af itu ada tulisannya itu ya. Ingat-ingat lafadznya biar nanti enggak keliru mengucapkannya. Sulaiman Ibnul Ash'af Ibnu Ishaq Al-Azdi As-Sijistani. Wulida fi Sijistan. Beliau dilahirkan nah, di sebuah tempat namanya Sijistan. Sijistan itu ya tidak jauh tidak jauh dengan tempat seperti Kazakhstan, Tajikistan, eh, itu nanti dekat-dekat Rusia sana. Nah, pada tahun 202 Hijriah warahala rahala fi talabil hadis dan beliau rehlah pergi mencari hadis wa kataba dan beliau mencatat hadis an ahli Iraq dari Irak wa Syam wa Mesir Mesir wa Khurasan wa akhadha an Ahmad bin Hanbal beliau pun mengambil ilmu dari Ahmad bin Hanbal bayangkan jadi termasuk muridnya Imam Ahmad bin Hanbal Imam Abu Dawud wa ghairihi min syuyukhil Bukhari wa Muslim dan juga dari yang selainnya dari guru-gurunya Imam Bukhari dan Imam Muslim asna alaihi ulama wa wasafuhu bil hifdz tam wal fahmi as-saqit wal wara'. Ini perhatikan baik-baik ini. Dan para ulama memujinya, menyanjungnya dan mensifatinya bahwasanya Imam Abu Dawud tersebut adalah apa? Imam yang memiliki hafalan yang sempurna dan pemahaman yang sakit apa sakit tajam. Jadi paham pemahamannya tajam. Pemahaman dikatakan tajam itu terkadang gurunya belum paham, muridnya sudah paham duluan. Paham ya? Itu pemahamannya tajam sekali dia. Jadi gurunya belum jelaskan, muridnya sudah paham duluan. Ada nggak seperti itu kadang? Ada. Nah, seperti itu. Wal wara', wara' tahu sendiri ya. Tarkuma eh, tarkuma yadurru fil akhirah, meninggalkan suatu perkara yang membahayakan dia di akhirat kelak, baik bermanfaat atau tidak bermanfaat, tinggalkan dia. Wara'. Wa tufiya fil Basrah, beliau meninggal di Basrah pada tahun 275 Hijriah. An salatul masba'ina sanah, usia beliau 73 tahun. Waqad khallafa ilman katsiran fi mu'allafatihi dan sungguh beliau telah meninggalkan ilmu yang banyak di dalam karangan-karangan beliau rahimahullah wajzahu 'anil muslimin khaira dan semoga Allah Subhanahu wa taala balas beliau dengan kebaikan terhadap ilmu yang beliau curahkan kepada kaum muslimin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin